Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Titian Kolbi yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai anda di pagi ini, tentunya di Titian Kolbu. Dan saya sudah bersama dengan Ustadz Osman Sihat yang sudah berada di sebelah saya, yang makin hari makin seger, makin bugar, makin sehat. Amin. <laughs> Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, ya akarnya agaknya lebih gede dari boboho. <laughs> Dan alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktunya ya Bu ya untuk kita bisa menimba ilmu baik. Dan saya sudah berada juga sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah, aduh semangat banget nih Ibu ini seneng banget saya nih kalau ini begini subuh semua. Iya ya, semangat kompak lagi Ustadz Subhanallah dari pengajian mana nih? Alhamdulillah, Taklim Umum Jakarta, Timur Jakarta. Timur. Iya, itu tadi dari TKA. Ah, <laughs> salah ya. Maaf Ibu ya. Yang penting kompak deh, seneng banget ya. Terima kasih Ibu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Gemuk-gemuk sini saya. <laughs> Saya ingin Ustadz katanya. Dari pengajian mana nih? Melayu besarnya mana kampung Melayu besar yang di bawah. Bu kalau ngaji hari apa aja Bu malam Selasa malam Selasa aja ya tapi tiap minggu Iya, iya di Alhamdulillah Bu ya Masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bisa menimba ilmu di Majlis Taklim dan di TV One juga Baik, terima kasih ibu ya dan pemirsa sebagai warga negara Indonesia dan hidup di negara demokrasi ini tentu kita mempunyai hak atau suara kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat. Tapi jika kita memberikan uh, solusi atau kita memberikan suatu masukan kepada pemerintah dan kita menggunakan dalam arti kata adalah demonstrasi. Tapi belakangan ini kalau kita lihat demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan yang berakhir dengan ya saling lempar-lempar, saling melukai satu sama lain. Nah, bagaimana sih Islam memandang demokrasi? Dan seperti yang kita tahu, Islam sendiri adalah agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang yang harus saling menyayangi, menghormati, dan kita pun juga harus mengerti dan harus tahu bagaimana sih istilahnya Islam, demokrasi di dalam Islam. Baik, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hmm. Pemirsa TV One, ibu-ibu, Ustazah Cece Amin, amin Saya haturkan salam Islamia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Islam adalah agama kedamaian Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah hmm. Demokrasi dalam Islam itu ialah apabila demokrasi itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Islam tidak menginginkan suara banyak, tapi Islam menginginkan walaupun sedikit ikut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu namanya demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu, walaupun suaranya itu banyak aklamasi, tapi dalam kebatilan itu tidak demokrasi dalam Islam. Walaupun sedikit, tetapi mengungkapkan yang hak dari Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti Allah dan Rasulnya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah demokrasi. Jadi lain demokrasi di dalam Islam dengan demokrasi yang lain boleh saja kita menyampaikan pendapat kita. Islam tidak pernah melarang dalam kebaikan. Nah, sampaikanlah kebaikan itu sebagaimana Al-Quran pun mengajakkan kita untuk musyawarah. Jangankan yang besar, yang kecil saja, dalam rumah tangga saja kita disuruh apa? Musyawarah. Bahkan ada surahnya, asyura musyawarah di dalam Al-Quran disebutkan musyawarah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bermusyawarah tapi dalam keredoan mencari redha dan redhonya Allah dan rasulnya. Nah, jadi musyawarah itu bukan untuk merusak orang, bukan untuk menggulingkan orang, bukan untuk mengatakan yang batil itu hak, yang hak itu batil, tapi musyawarah itu yang menyatakan hak itu hak, batil itu batil. Nah, kembali lagi Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam mengajarkan sahabat untuk demokrasi. Rasul mengajarkan itu, memberikan Rasulullah bagaimana pendapatnya. Bukan berarti Rasul mengikuti pendapat mereka. Tidak. Nabi dibimbing oleh wahyu. Nabi tidak perlu pendapat para sahabat. Karena Nabi itu dibimbing oleh siapa? Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Dia tidak berbicara, tidak melakukan satu tindak tanduk kecuali dia dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi maksum, Nabi itu terlepas dari segala dosa, salah dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu Nabi mengajarkan musyawarah kepada sahabat. Nabi mengada apa? mengajarkan demokrasi pada sahabat. Bukan berarti Nabi harus ikut para pendapatnya sahabat, tidak. Nabi hmm. adalah manusia yang sempurna, hmm. manusia yang sangat luar biasa akan tetapi sahabat tidak dijamin oleh Allah. Oleh karena itu Nabi ajarkan mereka bermusyawarah. Jelas ya. Nah bagaimana para sahabat itu? Bayangkan ada beberapa sahabat itu pernah berdemo. Dan umat Islam pun pernah unjuk rasa hmm. ketika pada tahun ketiga dalam kenabian dakwatul sir menjadi dakwatul jahar dakwah sir itu diam-diam menjadi jahar dari Darul Arkom semua sahabat itu bergandengan tangan keluar karena sudah terlalu perang penganiayaan itu. Hmm. Jelas ya? Hmm. Nah, jadi dalam Islam demo boleh, tapi ingatlah bahwa demo itu harus ada sasaran yang dituju. Yang dituju itu tidak lain adalah untuk mencapai keredoan Allah dan Rasulnya. Iya. iya. Tapi mungkin dari awal niatnya bagus uh, Ustadz istilahnya untuk eh, membenarkan yang salah gitu dan mereka mengungkapkan pendapat. Tapi kalau misalnya kita udah di lapangan nih di tengah-tengah demo, itu mungkin emosi kita terpancing ke uh, kepada yang lain ya Ustadz. Nah, bagaimana sih itu kita bisa demo secara teratur, baik secara teori dan praktik, prakteknya itu sama. Ya niatnya mungkin sampai kepada Allah dengan kita berdemo secara teratur dan secara Islam juga Ustadz. Memang kita lihat di lapangan tujuan yang baik hmm. tapi kadangkala ada lagi waswi sufi sudurin nas hmm, hmm, ada provokator-provokator yang ingin membuat kekacauan hmm. kita pernah saya juga pernah demo turun ke jalan ya kan bahkan pada saat itu ratusan ribu orang yang turun ke jalan sampai demo waktu Irak itu satu juta hmm. lebih, -hmm. tapi nggak pernah terjadi yeah. ricu. Iya. Ini 20 orang jalanan macet, hmm. subhanallah. Nah, oleh karena itu Islam tidak melarang seseorang itu meneriakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi bagaimana cara menyampaikan yang hak dan yang batil, yang menunjukkan yang hak dan meluruskan yang batil untuk menjadi hak Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Panggil ke jalan Tuhanmu dengan cara yang lemah lembut, dengan jalan yang hikmah. Itulah ajaran Al-Qur'anul Karim. Hmm. Nah, marilah ini terlalu banyak fitnah di negeri kita ini. Hmm. Al-fitnatuna imah la'anallahu main aikadhaha. Fitnah itu tertidur maka terkutuklah orang yang membangunkan fitnah kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu, yang berdemo silahkan berdemo tapi dengan adab. Aparatnya pun harus dengan adab. Yang di yang didemo harus pun dengan adab. Ya. Kan kita ini bangsa yang besar, hmm. bangsa yang ingin dihargai oleh bangsa lain. Ya. Masa maaf-maaf yang banyaknya non, yang banyaknya muslimin yang demo hmm kalah dengan non muslim itu di Korea bu kalau demo lucu betul bu Bawa ini macam-macam kan begitu ya kan kita 20 orang jalanan macet sampai 10 kilo <laughs> jadi kan mengganggu orang kan iya. jadi dosa akhirnya. iya benar Baik Ustaz nanti kita akan lanjutkan tentunya dari pertanyaan ibu-ibu ya Yang pastinya sudah tidak sabar untuk nanya tentang demokrasi dalam Islam Tetap bersama kami pemirsa di Ketian Kolbu Insya Allah siang Kobo pemirsa dan kita masih membahas tentang demokrasi dalam Islam. Kita bicara mengenai keluarga dulu aja Ustaz ya. Baik. Nah bagaimanapun juga apalagi dalam hamusyawarah Allah memberikan kita kesamaan pemikiran, pasti kesamaan persep, eh, apa perbedaan persepsi, keinginan. Pastinya kan istilahnya dua orang yang aduh, untuk disatukan ini susah. Apalagi kalau misalnya udah beda pendapat, ingin satu menang sendiri atau akhirnya berakhir dengan jangan ya jangan sampai pertengkaran gitu ya. Dan kita ingin dalam apapun hal dalam rumah tangga kita ingin segala sesuatunya bermusyawarah komunikasi yang baik. baik. Nah, dalam Islam itu Ustaz apa sih musyawarah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terutama dalam umat? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa sebagai contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah di dalam pribadi Nabi itu adalah suri tauladan. Tidurnya, jalannya, makannya, minumnya, perginya, duduknya, berdirinya, pakaiannya. Semua adalah contoh. Apalagi di dalam musyawarahnya. Saya ingin garis bawahi, Nabi tidak perlu musyawarah kepada siapapun. Tapi Nabi mengajarkan musyawarah untuk para sahabat. Nah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya? Nabi itu memuji sahabatnya. Subhanallah. Ya kan Nabi itu memberikan kredit pada sahabatnya. Nabi itu memberikan pujian pada sahabatnya dan Nabi tidak pernah mencela para sahabatnya. Nabi mendengarkan apa yang dia inginkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan mohon maaf ibu-ibu. Nabi itu menyatakan setiap ada pengajaran Nabi, pasti Nabi itu mengulangi perkataannya tiga kali. Karena apa? Takut ada yang tidak paham. Setelah itu Nabi katakan, adakah di antara kalian yang masih mau ditanyakan? Seperti itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Nah jadi kembali lagi, ketika Nabi dalam keluarganya dengan sahabatnya seperti itu, apalagi adalah keluarga. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kecaman api neraka. Kalau seandainya Nabi tidak mencontohkan dalam keluarga, maka contoh kita siapa, Bu? Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa pada sahabatnya, eh, pada pada keluarganya sampai anak Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian bukan yang sering pergi hajinya, bukan yang hatam Qur'annya, bukan yang zikirnya, tapi sebaik-baik kalian ia yang terbaik dalam keluarga kalian dan aku contoh bagi kalian. Berarti Nabi tidak akan memberikan tugas kepada keluarganya sesuatu yang dia tidak mampu. Dan Nabi menghargai Fatimah, menghargai Hasan dan Hussein, menghargai Ali, menghargai istri-istrinya sangat luar biasa. Bahkan pernah istrinya itu demo. Istri Rasulullah pernah demo dalam arti kata turun ayat Al-Quran, mereka menagih ingin uang belanja lebih. Kayak ibu-ibu yang di sana tuh bukan yang sini bukan, yang di sana. Oh sini nggak rapi-rapi, masya Allah luar biasa. Nah itu biasa bu. Nah akhirnya turun ayat Al-Quran menegur. Maka itu Rasulullah mengajarkan diajak musyawarah sama Rasul. Kalau kalian mau seperti ini terima, maka teruskanlah menjadi istriku. Kalau seandainya kalian tidak mau, ya terpaksa untuk dilepas nangis mereka semua yang ngantri juga banyak sama Rasul nah jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima masukan mereka suruh sabar itu sangat luar biasa bukan kayak sekarang ya udah nggak usah ya udah bubar nggak ada Nabi mengajak dengan baik-baik Subhanallah mampunya aku seperti ini kalau ya tidak ya itu adalah kehendak kalian seperti itu nah itu yang dicontohkan Rasulullah demokrasi dalam rumah Langsung kesempatan dulu sama Ibu yang mau bertanya di pastinya. Siapa dulu? Dari mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Hamda, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Anak saya seorang perempuan, masih kuliah, dan sering diajak berdemo. Apakah dalam Islam, uh, kaum muslimin, seorang perempuan boleh ikut berdemo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah perempuan itu boleh berdemo? Iya boleh. Siapa yang melarang? Yang penting dia tutup auratnya, kemudian menyampaikan dengan sopan dan santun, tidak teriak-teriak kayak orang kesurupan, hmm. tidak lempar-lempar batu, tidak naik-naik pagar. Kan repot perempuan naik pagar, Bu. Iya. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa Islam tidak melarang seseorang itu mendemokan hasratnya, meluapkan keinginannya. Tapi ingat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak dimanapun harus dengan akhlakul Karima, Iya. Boleh saja, apalagi istri sering demo sama suami. Demo masak. Iya. <laughs> Baik, ya. penanya berikut silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lucy. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah salah apabila ada suatu perbuatan yang zolim, eh, kita tidak ikut ikut dalam berdemo. Mm -hmm. Baik. Terima kasih Baik. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di saat kita melihat satu kezaliman, maka Nabi mengatakan as-sukut alal haq syaitanul akhras. Diam di dalam yang hak melihat kebatilan, maka dia setan yang bisu. Jadi kalau ada satu kemungkaran terjadi, maka pertama kali tunjukkan dengan kekuasaanmu. Yang kedua, dengan ucapanmu. Kalau sudah tidak mampu juga, bencilah dengan hatimu tapi tinggalkan. Seperti itu. Nah, ketika melihat kita kedoliman yang merajalela, kita melihat misalnya RT yang korupsi, ya kan, RW yang korupsi, ustadz yang korupsi, misal begitu. Nah itu harus dinasehati dengan bah baik supaya jalan lurus lagi. Karena hai RT, hai ustadz misalnya, ini jabatan adalah amanah Allah, bukan milikmu, kan seperti itu. Nah luruskanlah bu dengan jalan yang baik bu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Islam ini agama yang sangat luar biasa, Bu. Ya kan? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari perbuatan apapun, Bu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan jika engkau berbuat buruk, pada satu saat tunggu tanggal mainnya. Lihat bu, Fanzur kaifakana kana akibatul zalimin. Coba lihat dalam sejarah anak Adam ini siapa saja yang berbuat zalim. Di dunia yang nggak enak, apalagi di akhiratnya, Bu. Nah, oleh karena itu kita boleh mengatakan ya zalim engkau zalim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila orang yang tahu kedoliman seseorang, dia tidak katakan hai zalim, engkau zalim, maka timbullah fitnah untuk kita. Jadi boleh kita itu berdemo, tapi dengan sopan, dengan akhlak, ya kan, dengan enggak bakar-bakaran bu. Ya kan lebih baik bakar barbecue aja bu. <laughs> Ya. Iya. Baik. Nah. Bagaimana sih Sat misalnya kita ada ya itu tadi kita ingin mengumpulkan pendapat kita terhadap misalnya pimpinan kita gitu. Tapi terkadang seorang pimpinan itu seolah-olah ya sudah hanya kita saya sendiri sebagai pemimpin yang bisa memutuskan ini ini ini. Tidak mau mendengar aspirasi kita sebagai istilahnya orang bawah atau bawahannya gitu Ustaz. Dan kita inginkan apapun istilahnya komunikasi yang baik terhadap pimpinan kita gitu. Tapi seringkali maaf pemimpin itu bersikap otoriter, tidak mau mendengar uh, keluhan atau apa yang disampaikan oleh bawahannya. Nah, kita akan lanjutkan dengan jawaban dari Ustadz. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. Oh. Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih saja membahas tentang demonstrasi dalam Islam. Langsung saja Ustaz menjawab pertanyaan saya. Iya, tadi pertanyaannya bagaimana kalau pemimpin itu sudah tidak mau lagi menerima pendapat orang yang mendemo. Mm -hmm. Memang di dalam Islam itu dikenal Bu, maaf ya, ada hati yang thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya hijarah au ashaddu qaswah jadi uh, ada maaf ya Bu, hati yang dablek. <laughs> Tahu dablek Bu? Iya. Jadi lebih keras daripada apa? Batu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencairkan batu itu. Kalau batu itu memang Bu, lama kelamaan dia bolong. Hmm. Berlubang hmm. tapi ini dablek hmm. orang Sunda mah bilang kekeh kekeju ke, uh, ya, Betawi bilang tambeng <laughs> iya atau keras kepala nah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan terjadi kekerasan agar jangan jadi bentrokan hmm. nah kadang juga mohon maaf yang mendemo juga memaksakan kehendak. Hmm. Jadi dua-duanya dablek. Hmm. Marilah lembutkan hati ini, musyawarah dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar hmm. dari setiap permasalahan yang dihadapi dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak dia duga sebelum. Amin Abang. Itu. Iya. Ya. Baik deh, waktunya untuk saya kasih kesempatan ibu-ibu mau bertanya silakan. Dari mana dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya Ibu Suhana. Eh, saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah melakukan demo dapat meninggalkan kewajiban yang sebenarnya seperti mencari nafkah ataukah kuliah? Mana yang harus menjadi prioritas? Iya betul. Bu, mencari nafkah hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Tetapi menegakkan yang keadilan itu wajib. Islam mengatakan qadimul aham alal muhim dahulukan <coughs> yang terpenting dari yang penting. Nah, lihatlah yang terpenting apa? Maslahat umat apa maslahat perut kita? Nah, kan gitu. Ada yang penting dari, ada yang terpenting dari yang pen penting. Penting. Kalau kemaksiatan kita biarkan kita tidak demo-demo, bahaya, Bu ya kan hari ini nanti kalau udah menyebar kemana-mana naudzubillah min nah tetapi marilah kita mengunjuk rasa dengan cara yang damai dengan cara yang indah ya kan dulu kalau kita turun bu alangkah indahnya bu subhanallah tapi kalau seandainya kita menginginkan kebatilan itu hilang tapi kita demo dengan batil juga jadi dua-duanya batil iya Nauzubillah min zalik. Hmm. Nah, oleh karena ibu ibu jadi ibu lihatlah kalau hidup kita ini penuh dengan kewajiban dahulukan yang terwajib itu apa? Karena kalau urusan perut itu memang wajib, Bu, namanya nafkah. Tapi kata Imam Ali, man asbaha yaumihi li butunih faqima hayati ma batnih. Kalau hidup ini hanya ngurusin perut saja, maka nilai hidup ini sama dengan yang keluar dari perut. Na'udzubillah min zalik. Ya, jadi tegakkanlah keadilan itu, jalankanlah hukum itu dengan sebaik-baiknya. Buang waktu satu hari untuk kita meneriakkan yang hak itu hak, hak ya. yang batil, batil itu batil, tapi dengan akhlakul karimah. Kita kan demo itu ingin mengungkapkan sesuatu yang iya. baik kan Betul. gitu. Mm -hmm. Nah, jangan juga memaksakan kan begitu. Mm -hmm. Nah, marilah sama-sama kita bangsa yang besar, mm-hmm. keluarga yang besar dengan jalan musyawarah yang baik. Mm. Ya. Baik, sudah jelas Bu ya? Iya, baik. Penanya berikut silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Win Bagio akan menanyakan apabila kita niat kita berdemo itu baik namun tidak direspon oleh pihak yang dituntut. Iya. Apakah boleh terus-menerus untuk berdemo? Iya Bu, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadangkala manusia itu ada yang mohon maaf ya Bu, sumum, bukmun, umyun, fahum, Iya, iya, iya. Nah itu yang repot Bu Subhanallah Matanya sudah tertutup Telinganya sudah tertutup Hatinya sudah tertutup dari sesuatu yang hak mm-hmm. Nah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hati-hati dengan orang yang teraniaya mm-hmm. Yang tidak ada lagi pembantu Kecuali Allah yang turun tangan untuk membantunya Itu yang repot Maka itu Rasul saw mengatakan Dalam hadis Qudsi dengan keagunganku aku bersumpah kata Allah wa bi'izzati wa jalali dan kemuliaanku siapa saja dari hambaku yang berbuat zalim akan berhadapan kepadaku segera atau perlahan-lahan jadi sangat berat sekali Bu oleh karena itu hati-hati kalau seandainya kita ini sudah ditegur diberikan nasihat diberikan nasihat diberikan nasihat kita tidak mau juga pada satu saat ingat Allah tidak pernah lalai dari perbuatan zalim seorang hamba. Allah tidak pernah tidur dari perbuatan hambanya. Nah oleh karena itu sebelum itu datang mari musyawarah dengan baik. Ya kan jalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Hidup sama-sama numpang bu. Subhanallah. Ingat bu. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba Allah di hadapan Allah di mahsyar kecuali Allah tanya empat perkara. Yang pertama, kemana waktumu yang kuberikan? Hmm. Kemana waktumu? 20 tahun, 30 tahun kau hidup, 50 tahun kau hidup, akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari mana hartamu? Hasil apa hartamu? Ngebon? Atau apa? Berniaga? Hmm. Atau korup? Hmm. atau mengambil hak orang. Yang ketiga, kemana kau habiskan harta itu? Yang keempat, bagaimana kecintaanmu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah puas bu jawabannya? Iya. Nah berarti Ustaz sebelum misalnya kita ingin demo batu Berarti kita harus ada niat yang misalnya paling dalam dalam hati kita Apapun misalnya aspirasi kita tidak didengar Ataupun didengar bismillah aja ya Ustaz ya Jalankan, Kita serahkan kepada Allah Sampaikan gitu. yang hak dengan cara yang baik-baik Pada satu saat Jangan kita pakai kekerasan mm -hmm. Mudah-mudahan Allah akan turunkan para malaikatnya untuk merubah mereka mm, Iya, ya, Betul. Dan jangan juga kita merasa lebih benar dari orang hmm. belum tentu kan hmm. begitu hmm. nah marilah kedua belah pihak baik dari yang didemo atau yang mendemo hmm. mari kita ingin mencapai satu hidup ini mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala iya berarti istilahnya kalaupun kita sebagai pemimpin harus selalu mendengar aspirasi rakyat yang pasti ada masukan-masukan ya Ustaz ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khadimul ummah apa sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan umat, bukan umat melayani. Jadi RT, RW, lurah, kecamatan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, hmm. menteri, presiden itu adalah pelayan, pelayan. umat. Hmm, hmm. Hmm. Jadi itulah sabda Nabi. Dia harus memikirkan bagaimana umat ini, hmm. bagaimana beras jadi murah, bagaimana minyak goreng nggak naik-naik, <laughs> bagaimana gula jangan impor terus kan yeah, begitu. Yeah. Nah itulah sama-sama kita bicarakan dengan <laughs> baik-baik, yeah, yeah. dengan bijaksana, hmm. dengan logika. Hmm. Nah kalau sudah tidak, maaf nanti Allah turunkan bala. Naudzubillah min. Dali. Walau anna ahlal qura hmm. amanu la lafatahna alaihim barakat minas samai wal ardh walakin kadzabu fa bima kanu yaksibun. Kalau seandainya satu negeri, satu provinsi, satu rumah dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia betul-betul menjalankan, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau seandainya mereka mendustai, mereka berkhianat, maka Allah akan mengambil azab dari apa yang mereka lakukan. Kita berdoa kepada Allah amin, amin, ya agar ya Allah. yang memimpin, yang dipimpin Pimpin. bisa sama-sama menikmati hidup hmm. ini hmm. dan mencapai ridhonya. Amin, amin, ya Allah alamin. Dan kita akan lanjutkan saat lagi pemirsa dengan kesimpulan yang diberikan oleh Ustaz Osman. Tetap bersama kami di Ritian Kolbu. Insya Allah. segala sesuatu yang kita lakukan apalagi kalau misalnya kita ingin berdemo hmm. pasti ada tata cara yang insya Allah tata cara itu atau adab itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. ya. Karena itu Ustaz apa aja sih istilahnya tata caranya dan prosesnya supaya kita berdemo itu hmm. insya Allah diridhoi Allah. Pertama kita ingin meluruskan kemungkaran hmm. itu yang kita suarakan. Kalau ada sesuatu kemungkaran di hadapan kita, maka luruskanlah kemungkaran itu dengan cara hikmah, hmm. dengan cara bijak. Hmm. Itu yang paling niat kita dan bukan untuk kepentingan diri. diri. Yang kedua, bukan untuk kepentingan partai, hmm. bukan untuk kepentingan organisasi, tapi kepentingan ummah dan negara bangsa ini lebih utama dari yang tadi. Yang ketiga, janganlah kita memaksakan kehendak. Hmm. Karena kita ini bukan yang memerintah, kita yang diperintah. ya, ya kan? Nah, jadi di saat kita maaf-maaf mengutarakan pendapat kita, jangan kita memaksakan kehendak sehinggalah kesian juga yang menjaga hmm. akhir nggak berantem sama yang di dalam hmm berantem sama yang di luar. di luar. Yang di luar kesian. Iya. Kan begitu. hmm Dia namanya tugas. Iya. Nggak tahu apa-apa yang dia kan mengamankan. Betul. Akhirnya berantem mm-hmm. sama yang mengamankan. Mm-hmm, kan astagfirullahaladzim. Mm-hmm. Nah oleh karena itu yang di dalam juga harus tahu yang di sana teriak-teriak itu hmm. harus terbuka mata hatinya untuk memberikan pencairan makanya Islam itu maaf ya Bu kita punya pedoman Bu ya. pedoman kita itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nah kembalilah ke jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alangkah indahnya hmm. kalau kedua-duanya itu menyadari Mhm. bahwa hidup ini adalah amanah Allah, mhm. bahwa hidup ini penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Setiap langkah kita, perkataan kita dicatat rohid dan atib. Hati-hati, apalagi yang bersumpah dengan nama Allah. Ya. Bahaya. Nah, kembalilah ke jalan Allah. Mari kita li lihat lebih luas lagi daripada sekup yang kecil ini. Karena Hidup kalau kita selalu melihat yang kecil, akhirnya buta dengan yang besar. besar. Nah, lihatlah yang besar. Niscaya yang hmm. kecil akan ikut yang besar. Iya, iya. iya. Dan sekarang sepertinya kalau yang demo itu ada yang membayar si Ustadz gitu. Jadi tidak pure dalam hati eh, mereka untuk benar-benar ya memberikan aspirasi, pemikiran ini yang mana yang harus dibenarkan atau yang tidak karena ya itu tadi. Maka itu untuk tadi uang. namal a'malu bin niat. Hmm. Sekarang ada organisasi yang demo itu, besok yang lawan demo itu lagi. Hmm. Bil fulus mulu, <laughs> bidunul fulus manfu. Nah ini yang na'udzubillah min min Nah oleh karena itu saya katakan, hmm. kalau demo itu niatnya karena Allah, hmm. lil ummah bukan untuk partai, organisasi atau sesuatu kelompok. Tapi kita Mendemo itu tidak lain ingin mendapatkan keridhaan Allah. Hmm. Kalau kita membela umat ini, kalau kita mengaspirkan umat ini, mudah-mudahan Allah akan bantu kita iya. insya-Allah. Iya. Hmm. Nah, begitu pula yang didemo, maaf-maaf, jangan dablek kan begitu. Hmm. Dengarkan apa oh kalau gitu kita perlu musyawarah sama-sama. Hmm. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pendapat orang lain walaupun iya. tidak sependapat. Iya, terkadang yang bisa kita tanya sama pendemo gitu Ustaz. Pak uh, lagi demo apa sih? Nggak tahu, saya ikut-ikut aja dari rame-ramenya. <laughs> Tidak tahu apa yang harus menjadi aspirasinya gitu. Iya. Dan balik lagi sebagai seorang pemimpin juga harus tahu ya Ustadz ya apa yang diinginkan oleh bawahannya ataupun rakyatnya itu tidak hanya sekedar mereka memimpin tapi harus selalu mendengar aspirasi ataupun kritikan juga itu bagus ya Ustadz ya. Iya, jadi dari dua belah pihak hmm. itu hmm. harus menyadari kita ini memegang amanah dari Allah hmm. Subhanahu wa taala. Hmm. Itu yang terpenting. Hmm. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah alpa, Allah tidak pernah tidur dari niat kita, perbuatan kita yang kita utarakan. Semuanya la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa aksaha Yang kecil maupun yang besar pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Siapa yang mengipaskan fitnah maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Mm -hmm. Baik, Ustaz, kesimpulan apa yang kita bisa ambil hikmahnya tentunya dari para pendemo yang ada di rumah juga untuk supaya tidak langsung menyulut emosi dan ada pun juga kalau misalnya aspirasinya tidak didengar, mereka pun harus apa Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ini adalah agama akhlak. Mm -hmm. Islam mengajarkan dan mendahulukan akhlak. Mm -hmm. Oleh karena itu, berdemolah dengan akhlaki hmm. dan juga niatkanlah dengan yang baik hmm. bahwa kita berdemo ini untuk ummah iya. maslahah ummah mudah-mudahan Allah curahkan rahmah berkah untuk kita begitu pula yang didemo hmm. yang didemo betul-betul merenungkan hmm. memikirkan apa keinginan yang mendemo sehingga mereka dalam memerintah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari iya, Allah. Iya, Kalau kedua-duanya tidak baik, niatnya tidak benar, hmm. yang satu tidak mau juga mendengar, hmm. maka tunggulah azab Allah akan turun kepada kita. Hmm. hmm, hmm. min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan apa yang kita kerjakan. Mm -hmm. Ingat, janji Allah pasti akan terjadi. Iya. Baik dan semoga di negara kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Amin, Begitu banyak amin. sekali masalah dan kita pun sebagai rakyat Indonesia khususnya umat muslim selalu berpikir jernih, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya untuk malah menjadi provokator, nah, itu iya. pun dilihatnya pun juga tidak baik ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya, baik. ilmu kesempatannya alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi ya Ustadz Amin, ya. Ibu-ibu terima kasih, Insya Allah kita ketemu lagi salam untuk keluarga dan ibu-ibu juga terima kasih ya Ibu ya. Bu. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Dan terima kasih juga pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menghasilkan titian kobus setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah 4 pagi hanya di TV One. Seperti biasa sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cikirati, Cikirani Ustadz Osman dan kru yang hadir pagi ini pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.